Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi yang jalas sakina fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Al-Kabir dan Al-Azim. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Agung. Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Kabir al-Kabir. Besarnya Allah tidak dengan ukuran yang kita tahu. Karena kalau besar menurut makhluk itu ada ukurannya. Tetapi Allah Maha Besar, laisa kamislihi syai'un. Allah tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun kebesarannya. Kalau besar kita besar karena ada pembanding, tapi kalau Allah Maha Besar tidak ada pembandingnya. Nah, Allah Maha Besar berarti segala sesuatu selain Allah kecil. Nih, A dapat keterangan tentang uh, dunia ini ukurannya katakanlah satu titik, sedangkan matahari ini ukurannya adalah 1,13 juta kali bumi. Berarti jutaan bumi baru jadi sebesar matahari. Sedangkan matahari kita ini di galaksi Bima Sakti ya, di galaksi kita tata surya kita hanya satu titik kecil bintang. Ada matahari yang ukurannya 116, sekian triliun bumi. Dan itu hanya salah satu di galaksi Bima Sakti. Sedangkan di alam ini bermiliar-miliar yang tidak terhitung gugusan bintang-bintang. Dan ini hanya ada dalam satu langit, padahal ada tujuh lapis langit. Allahu Akbar, semua itu digenggam oleh Allah. Dunia ini kecil. Kita kecil sekali tidak ada apa-apanya. Makanya orang-orang yang sombong, yang takabur, itu orang yang paling dibenci Allah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarah takabur. Kenapa? Karena orang yang takabur itu seperti Orang yang hamba lihat mahkota raja dipakai duduk di singasana ngaku-ngaku raja padahal dia hanya hamba. Makanya orang-orang yang sombong dibenci Allah karena tidak ada yang bisa disombongkan. Mau kedudukan sebesar apapun, kekuasaan sebesar apapun, tidak ada. Badan kita besar, besar mana dengan kudanil. Otot kita kuat, kuat mana dengan badak. Lari kita cepat, cepat mana dengan kijang. Kita ini benar-benar lemah. Yang membuat kita unggul itu adalah akal yang mengantarkan kita jadi orang beriman. Dan kita kalau sudah dibikin capek, sudah tidak berdaya. Dibikin lapar, nggak ada makanan, lemah tidak berdaya. Susah buang air besar, juga sengsara. Masuk angin, nelangsa. Tidak bisa mengeluarkan angin, <laughs> dioperasi itu berapa juta. Tidak ada minum, dehidrasi. Oh, kita celaka tidak bisa pipis juga menderita Masya Allah belum lagi kita dikasih tidur lupa segala-gala ya kebentur sedikit saja otak hilang memori Hah? Ya, kamu siapa saya bapak mau nak ah yang betul masa seperti bayi bayangin lihat orang tua jadi bayi sekali kita error tidak berdaya makanya maaf saja orang yang mengenal Allah yang maha besar dia tidak akan membesar-besarkan dirinya, juga tidak membesar-besarkan orang lain. Kalaupun akan dia besarkan sesuatu seseorang, yaitu yang dibesarkan oleh Allah. Allah memuliakan Nabi Muhammad, kita memuliakannya. Karena memang beliau orang yang dibesarkan oleh kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, rekan-rekan sekalian, kita simak dulu ayat tentang Al-Kabir. Silakan, Ustaz. Quran surat Luqman ayat 30 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون وأن الله هو العلي الكبير Demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah yang hak dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar Makanya minta tolong kepada selain Allah tuh salah besar kalau sampai hatinya bergantung kepada selain Allah. Apalagi kalau sampai mengabdi dan mempersembahkan diri siapa manusia hebat? Tidak ada kecuali yang dihebatkan Allah, betul? Para raja, penguasa, presiden dibuat tua saja repot. Kalau komandan dulu di sini tongkat kalau sudah sepuh, di sini tongkatnya. Ya, tidak berdaya kita melawan tua. Tidak berdaya, makanya jangan mengabdi sepenuh hati kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu selain Allah hanyalah ciptaan Allah yang lemah kecuali Allah yang menguatkan, yang miskin tidak punya apa-apa kecuali Allah yang menitipkan sekedarnya dan itu pun kalau diambil tidak bisa ditahan dan bodoh semua yang disandarin kecuali yang dipercikin ilmu itu pun kalau dibuat ingat dibikin pikun oleh Allah hilang tuh semua ilmu atau dibenturkan aja sedikit kepalanya bisa hilang semua ingatan dan semua selain Allah itu adalah kalau makhluk bernama manusia dan jin berlumur dosa kotor Allah lah yang membersihkannya maka bagi kita cukuplah Allah Allahu Akbar Allahul Azim Amin ya Rabbal Alamin kita mendengar azan azan itu bukan semata panggilan sholat azan itu adalah dakwah tauhid Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Maha Besar artinya segala sesuatu selain Allah kecil bisnis kecil urusan kecil oh, makanya dagang kecil rapat kecil makanya sebetulnya ketika mendengar azan Allahu Akbar Allahu Akbar Allah yang maha besar Segala-gala selain Allah tidak ada apa-apanya. Kecil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai berapa kali itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Empat kali ya. Sesudah itu bersaksi itu kumandang adzan itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tiada ilah Tuhan yang bersak, berhak disembah selain Allah. Berkumandang tuh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sebetulnya itu dakwah tuh berkumandang di langit tuh persaksian seperti itu. Barulah hayya ajakan sholat. Ada yang beda Ketika takbir dijawab bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar jawabannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah jawabannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah jawabannya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Apa jawabannya? La, la haula wala quwata illa billah. Tidak sanggup saya untuk salat datang ke masjid kecuali dengan pertolongan Allah. Ini adab. Kaki berusaha ke masjid tapi yati yakin saya bisa ibadah dengan pertolongan Allah. Hayya 'alal falah. Nah. la haula wala quwata illa billah. Sama yang namanya menang dalam bentuk apapun hanya bisa terjadi dengan pertolongan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tutup lagi dengan Allah Maha Besar. Gak ada keraguan. Semuanya takluk dalam kekuasaan Allah. La ilaha illallah. Itu kalimat tauhid. Tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah, tiada pengabdian seutuhnya kecuali hanya kepada Allah. Dunia berikut isinya tidak boleh jadi Tuhan. Pujian, pangkat, kedudukan, penghargaan, popularitas semua bukan Tuhan. La ilaha illallah. Itulah sesungguhnya hadirin azan itu lebih daripada sekedar ajakan sholat. Hebat tidak sih? Tidak pernah berhenti kumandang azan di dunia ini. Tidak pernah Ah, langit ini berhenti di dalam memuji Allah. Tidak ada yang lain begini. Agama yang lain tidak. Baik, ada ayat yang lain akan dibacakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya dan tidak mempunyai penolong untuk menjaganya dari kehinaan dan agungkanlah Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya segala puji bagi Allah yang tidak punya anak itu mustahil Allah punya anak ya dan Allah tidak memerlukan siapapun dalam mengurus jagad semesta ini tidak perlu kawan, tidak perlu pembantu, tidak perlu penolong. Adapun malaikat-malaikat yang diciptakannya sama sekali tidak menolong Allah. Malaikat yang diciptakan adalah menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah saja. Kalaupun harus mencatat malaikat sebetulnya tanpa malaikat Allah tahu apa yang kita lakukan. Kenapa dong ada malaikat? Ya sesuka Allah menciptakan apa saja. Langit, bumi, binatang, jin, setan, makhluk ikan, kuman, bakteri, tapi semuanya adalah kemahahebatan kekuasaan Allah yang Maha Agung. Lalu apa hikmahnya kalau kita mengetahui kebesaran Allah? Jangan sombong. Apa ciri orang yang sombong? Batarul haq wa gomtun nas. Mendustakan kebenaran dan meremehkan orang lain. Layat kulul jannah, tidak akan selamat. Dan kemuliaan oleh Allah tidak ditempelkan kepada orang yang sombong kemuliaan wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, orang rendah hati itu karena dia kenal kepada Allah. Apa yang mau disombongkan? Mau tahu rahasianya supaya tidak sombong? Coba kita urut. Kalau dari silsilah saja kita lahir ini kita dua kali keluar dari lubang kencing, maaf ya sperma keluar dari tempat kencing laki-laki kita keluar ke dunia keluar dari tempat kencing perempuan ya jadi silsilahnya aja dua kali nih kita keluar dari tempat kencing kemudian kalau kita lihat badan kita juga seperti yang diceritakan tadi badan ini penuh kelemahan tidak ada makan lunglai tidak ada minum nelangsa tidak ada nafas beberapa menit saja berakhir hidup kita Sebaliknya, kita juga kalau tidak bisa mengeluarkan, menderita. Tidak bisa BAB, tidak bisa BAK. Sekarang tidur, kita tidak tidur sehari dua hari, udah badan udah sakit-sakit luar biasa. Kalau Allah mau membuat ujian seseorang kasih susah tidur saja, kita udah tidak bisa. Lalu keterbatasan kita, tenaga kita terbatas. Dikasih tidur kita udah nggak ingat apa-apa, betul? Dan ada lagi yang lebih membuat kita tidak boleh sombong. Kita ini dihargai orang lain. Sebetulnya karena Allah lah yang menutupi aib, dosa, kekurangan dan kejelekan kita. Benar? Itu kan para pilkada, para pilpres atau pilmen, para pejabat itu terpilih bukan karena kehebatannya, pejabat itu terpilih syariatnya karena Allah nutupin aib-aibnya. Kalau dibuka aibnya, dibuka dosanya, dibuka kekurangannya, nggak akan ada yang milih. Termasuk AA juga. Kenapa AA duduk di sini? Kenapa AA ceramah masih didengar, bahkan direkam? Cuma satu sebabnya. Sebab Allah masih menutup-nutupi aib, dosa, dan kekurangan. Oleh karena itu, Jangan pernah mau sombong karena bagi Allah mudah untuk membuka kekurangan kesalahan kita. Benar? Mau tahu rahasianya tawadu? Harus senang kita ini menerima masukan, senang belajar agama, yakin bahwa kebenaran itu al-Islam, Al-Quran dan Sunnah kemudian tidak meremehkan orang lain dalam bentuk apapun raut muka, tutur kata, sikap pokoknya jangan meremehkan orang hormat dan sayang ke orang tidak membeda-bedakan orang yang tawadu tidak membedakan kaya dan miskin karena kaya miskin juga adalah sama makhluk Allah Orang yang tawadu tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Lihat yang masih muda, oh ini dosanya sedikit. Lihat yang tua, Oh amalnya sudah banyak Lihat orang yang berbuat dosa Boleh jadi karena belum tahu ilmunya Atau boleh jadi dosa inilah Yang mengantarkannya tobat nasuha Lihat orang non-Islam Boleh jadi besok lusa Allah ngasih hidayah Maka hati yang tawadu Inilah hati yang disukai Allah Hati yang bisa mengangkat derajat kita Insya Allah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain Ya Allah, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menatap Bukakan hati kami agar hakul yakin terhadap kebesaranmu ya Allah sehingga tertutup jalan bagi kami untuk sombong, untuk ujub. Ya Allah bukakan hati kami akan yakin akan keagunganmu. Sadarkan diri kami bahwa kami hanyalah makhluk ciptaanmu yang lemah kecuali engkau yang menguatkan, yang bodoh kecuali engkau yang memberi ilmu, yang tidak berdaya kecuali engkau yang memberikan kekuatan. Ya Allah, Bukakan hati kami agar selalu sadar kami ini hanyalah hambamu Dan bukakan hati ini selalu yakin engkau lah penguasa, penggenggam, penentu segala-galanya Yang maha hebat, maha perkasa, maha agung, maha adil, maha penyayang Rabbana la tuzikulubana bana hadaitana Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahab Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah istiqomahkan sampai akhir hayat husnul khotimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar amin ya rabbal alamin.